Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Setelah itu Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, "Wa humul khulafa'ur rasyidun wal a'immatul mahdiyyun." Merekalah para khalifah-khalifah yang lurus dan para imam-imam yang mendapatkan petunjuk. Ada qaul Abu Ja'far Srimatan rahimahullah dalam aqidah Tahawiyah. Maka dikatakan dalam syarahnya oleh Syekh Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah taqaddam al-hadis tsabit. Sudah lewat hadis yang telah sabit dalam sunan dan disahihkan oleh Tirmidzi dari ya. Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maw'izatan balighah dari Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi pernah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mengena yang balighah Zarafat minhal uyun Wawajilat minhal qulub. Air mata kami bercucuran dan hati kami bergetar. Faqala qailun maka berkatalah seseorang, "Ya Rasulullah, ka'anna hadihi mau'izatu muwaddi'." Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Famadha ta'had ilaina? Maka apakah yang kau pesankan pada kami. Maka Nabi pun memberikan pesan-pesannya, wasiatnya. Usikum bisam'i wa taah Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Demikian yang dinukil di dalam naskah kita Syarah Aqidah Tahawiyah. Adapun dalam riwayat yang lebih lengkap disebutkan usikum bitaqwallah pertama kali. Baru kemudian was wa ta'ah. Wasiat Rasulullah SAW yang pertama adalah taqwallah. Usikum bi taqwallah. wa ta'ah. Kemudian mendengar dan taat pada penguasa dan pemimpin kalian. Fa man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti maka dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak bi sunnati, wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus yang mendapatkan bimbingan hidayah setelahku tamassaku biha peganglah kuat-kuat wa'addu 'alaiha bin nawajiz dan gigitlah dengan geraham kalian Wa iyyakum wa muhdatsatil umur dan hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats yang diada-adakan dalam agama, perkara muhdats yang ditambah-tambahkan dalam agama, fa inna kulla bid'atin dalalah. Karena sungguhnya setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Yani kullu muhdatsatin fid din bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam setiap khutbah beliau kalau menyatakan muhdatsat, beliau jelaskan fiddi Fa inna kulla muhdatsat fiddin bid'ah. Ikhwan ibn a'azakumullah, pesan Rasulullah SAW pertama taqwallah kedua sama' wa ta'ah, mendengar dan taat pada penguasa kalian, dan yang ketiga, kalau kalian melihat pertikaian yang banyak, maka peganglah sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Ini wasiat beliau alaihi salatu wassalam. Dan yang keempat hati-hati dengan sebaliknya. Yang lawannya sunnah. Hati-hati dengan muhdasatil umur. Karena setiap muhdatsah fid din, setiap perkara yang ditambah-tambahkan dalam agama, maka itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa tertibul khulafa ar-rasyidin, maka yang dimaksud khulafa ar-rasyidin dalam hadis ini adalah Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Wa dalil adalah apa yang pernah kita baca dalam pertemuan yang lalu. Ucapan Rasulullah SAW bahwasanya khulafa ar-rasyidun talatuna sana. 30 tahun. Ketika dihitung 30 tahun, mereka lah yang termasuk di dalamnya Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Kalaupun mau dimasukkan beberapa bulan khilafahnya Al Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhuma. Wa tartibul khulafar rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in fil fadl ka fil khilafah. Dan susunan keutamaannya sama dengan susunan khilafahnya. Khilafah yang pertama paling utama, khilafah yang kedua kedua dalam keutamaan, khilafah yang ketiga ketiga dalam keutamaan itu makna tertibul fadl atau urutan keutamaannya sama dengan urutan khilafahnya. Qala wali Abi Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma maziyah. Dan khusus pada Abu Bakar wa Umar memiliki keistimewaan tersendiri. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau menyatakan dengan perintah iqtadu billadaini min ba'di ikutilah dua orang setelahku Abu Bakr wa Umar wa farqun baina ittiba' sunnatihim wal iqtida'i bihim fa hala Abu Bakr wa Umar fawqa hali Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in maka keutamaan Abu Bakar wa Umar di atas keutamaan Uthman wa Ali saya ulangi, keutamaan Abu Bakar wa Umar di atas keutamaan Utsman dengan Ali dan itu sepakat. Mujma' alaihi 'indal ulama. Oh, Abu Bakar wa Umar di atas Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. وقد روي an Abi حنيفه taqdimu Ali ala عثمان telah diriwayatkan dari Abu Hanifah pernah berpendapat bahwa Ali yang ketiga baru Uthman yang keempat Walakin zahir madhabihi tetapi yang tampak dari madhabnya. Dari ulama di madhabnya. Madhab Hanafi. Justru mengutamakan Uthman di atas Ali. Wa amatu ahli sunnah. Dan setelah itu sepakat seluruh ahli sunnah. Bahwa urut-urutannya dalam keutamaan adalah seperti urutan khilafah. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. وقد تقدم قول Abdurrahman ibn Auf li Aliin dan telah lewat ucapan Abdurrahman ibn Auf tentang Ali. Abdurrahman ibn Auf yang memilih di antara Utsman dengan Ali. Beliau keliling semalam suntuk bahkan beberapa malam dan kemudian berkata, ini qad nazartu fi amri nas falam arahum ya'diluna bi Utsman." Aku sudah melihat semua pendapat manusia. Dan aku tidak melihat mereka ada yang mengutamakan seorang pun di atas Utsman. Artinya mereka mengutamakan Utsman di atas Ali. Wa fi sahihain disebutkan kunna naqul wa Rasulullah hayyun. Siapapun sahabat yang berbicara, kalau kalimatnya kunna kami, yakni kami masyarus Sahabat, Kami para sahabat. Sebab ada yang mempertanyakan itu kan ucapan Ibnu Umar. Tentunya akan mengutamakan bapaknya sendiri, Umar bin Khattab. Ibnu Umar tidak menyatakan saya, tetapi menyatakan kami para sahabat. Kami berkata, dan Rasulullah masih hidup bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakrin, kemudian Umar, kemudian Uthman. Kita selesai dari pembahasan khulafa rasyidin. Maka yang berikutnya kata Abu Ja'far tahawi rahimahullah wa annal ashrah sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bil jannah نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kata Abu Ja'far Tahawi rahimahullah dan bahwasanya yang sepuluh orang sahabat yang Nabi menyebutkan namanya satu persatu dan dipersaksikan dengan kabar gembira dengan surga maka kami ahlu sunnah wal jamaah juga mempersaksikan mereka dengan surga pula yakni mempersaksikan dengan apa yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat Abu Ja'far Tahawi sedang membahas akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah Tahawiyah berisi akidah dan prinsip-prinsip keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Maka Abu Ja'far menyatakan kami ahlu sunnah mempersaksikan apa yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu terhadap 10 orang sahabat yaitu dijamin dengan surga. Rasulullah menyatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah ila akhirih. Maka kami pun ahlu sunnah meyakini dan mempersaksikan bahwa mereka adalah ahlul jannah dengan persaksian dari Rasulullah SAW. Walaupun hukum asalnya mempersaksikan seseorang tertentu dengan ta'yin bil jannah awin nar adalah bid'ah. Hukum asalnya tidak boleh mempersaksikan seseorang tertentu dengan ta'yin dengan surga atau neraka. Tidak boleh. Itu bid'atun. Si fulan ahli surga, si fulan ahli neraka. Tidak boleh. Kecuali yang sudah dipersaksikan oleh Rasulullah sendiri. Itu para sahabat secara umum dan khususnya pada nama-nama yang disebutkan dalam hadis ini atau dalam pembahasan ini yaitu Rasulullah SAW menyatakan 10 orang sahabat yang dikatakan fil jannah, fil jannah, fil jannah, fil jannah. Maka kita pun ahlu sunnah mempersaksikan dengan jannah. Dan ucapan Rasulullah SAW adalah hak. Mereka benar-benar ahlul jannah. Siapa yang mengingkarinya berarti dia mengingkari Rasulullah SAW. Siapa yang mengingkari Rasulullah SAW berarti dia mengingkari utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah berkata, Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ata'manuni, ala ta'manuni wa ana aminun man sama." Apakah kalian tidak percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaan Allah yang di langit? Ata ala ta'manuni wa ana aminun man sama'. Kata Nabi, kenapa kalian gak percaya pada aku? Padahal aku kepercayaan Allah yang di langit sana. Wa aminun man sama. Artinya siapa yang berani mengingkari dan menentang berita dari Rasulullah SAW. Padahal Allah sendiri mempercayai Rasulullah SAW. Dan mengangkatnya sebagai Rasul, sebagai utusan. Sebagai Rasulnya, sebagai Nabinya. Qala maka qawluhu al-haq ucapan Rasulullah SAW adalah kebenaran. Yaitu yang disebutkan oleh Nabi adalah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'ad wa Sa'id wa Abdurrahman ibn Auf wa Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan yang terakhir Abu Ubaidah ibn Jarrah dijuluki oleh Nabi sendiri dengan Aminun atau Aminu hadhil ummah. Kepercayaan umat ini. Kita lihat sarahnya dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Taqaddama dzikru ba'di atau ba'di fadailil khulafa al-arba'ah. Sudah lewat keutamaan khulafa al-arba'ah. Artinya di dalam 10 orang ini jadi jamin dengan jannah ada empat khulafa rasyidin. Sehingga yang empat ini sudah dibahas. Alhamdulillah. Tinggal sisanya yang enam orang. Wa min fadailis sittah al-baqina al ashrah. Radiyallahu taala anhum ajma'in. Dan di antara keutamaan yang enam yang tersisa dari sepuluh tadi disebutkan diantaranya apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah Radiyallahu taala anha أرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة وسمعنا صوت السلاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا فقال سعد ابن أبي وقاص يا رسول الله جئت أحرسك Wa fil lafdin akhar waqa fi nafsi khaufun ala Rasulullah SAW. Faji'tu ahrusuhu. Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thumma nam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam merasa sempit hatinya dan kemudian berkata kepada Aisyah, "Mudah-mudahan ada seseorang yang menjagaku malam ini. Mudah-mudahan malam ini akan ada seorang yang saleh yang menjagaku. Lihat kalimatnya. Rajulan salihan. Min ashabi. Dari sahabat-sahabatku. Yahrusunil laila Yang akan menjagaku malam ini. Qalat wa sami'na sautas silah. Tiba-tiba kami mendengar suara senjata. Senjata ketika dibawa bergemerincing dan terdengar suaranya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi pun berkata, "Man hada? Siapa itu?" Dijawab oleh orang tadi, "Ana Sa'ad ibn Abi Waqqas." Ya Rasulullah, aku datang untuk menjagamu malam ini. Wa fil akhar, di dalam lafaz lain kata Sa'ad bin Abi Waqqas, malam itu aku merasa khawatir, mengkhawatirkan Rasulullah SAW. Maka aku bangun dan aku mendatangi rumah Rasulullah SAW untuk menjaganya. Aku datang dengan senjata lengkapku, aku ingin menjaga Rasulullah SAW. Karena tidak disuruh, tidak dipanggil, tetapi beliau dengan sukarela mengkhawatirkan Rasulullah SAW, dia jaga malam itu. Fada'alahu Rasulullah SAW. Maka Nabi pun mendoakan beliau dengan doa baik. Tumanam. Kemudian beliau pun tertidur. Tenang. Dijaga oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ikhwan ibn A'azakullah. Maka Nabi menyatakan Sa'ad fil jannah. Sa'ad ibn Abi Waqqas yang dimaksud. Radiyallahu ta'ala anhu. Dan berarti ketika Nabi menyatakan hari malam ini akan ada seorang yang saleh yang menjagaku, maka berarti yang dimaksud rajulun saleh adalah Sa'ad bin Waqqas. Itu keutamaan beliau dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa fi sahihain dan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW jama'a li Sa'ad ibn Abi Waqqas abawaihi yaum Uhud. Nabi mengumpulkan bapaknya dan ibunya untuk Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu yauma Uhud pada perang Uhud. Nabi berkata kepadanya, "Irmi fidaka abi wa ummi." Kata Nabi kepada Sa'ad, "Lemparlah." Maksudnya, lemparkan panahnya. Lemparkan panahmu. Aku berikan untukmu jaminan ibuku dan bapakku. Ini keistimewaan besar. Nabi sampai menyebutkan fidaka abi wa ummi, tebusanmu adalah bapakku dan ibuku. Berarti dia mengutamakan saat Sampai menjadikan bapak ibunya sebagai tebusannya. Wa fi sahih Muslim dari Qais bin Abi Hazim radhiyallahu taala anhu Qala ra'aitu yada talha halati waqa'a biha nabi SAW yauma Uhud qad shallat. Aku melihat tangan tangannya Talha Ibnu Ubaidillah radhiyallahu taala anhu dalam keadaan lumpuh karena dipakai melindungi Rasulullah SAW pada perang Uhud. Qanibina azakumullah. Maka ketika Khawarij setelah membunuh Uthman, mereka kebingungan siapa yang akan dijadikan sebagai khalifah. Mereka mendatangi beberapa sahabat, termasuk Talha. Aku bayar engkau wahai Talha untuk menggantikan Uthman. Maka kata Talha, aku bukan kalian dan kalian bukan aku. Aku tidak termasuk kalian dan aku tidak sepakat dengan kalian. Pergi kalian dariku. Bawaannya Talha dari Khawarij yang membunuh Uthman ibn Affan. Maka Khawarij mencelanya dengan cercaan bahwa engkau orang lumpuh, tanganmu cacat ila akhirih. Maka dijawab oleh sahabat yang lain, sungguh demi Allah, kemuliaan beliau cacat tangannya, lumpuh tangannya karena melindungi Rasulullah SAW. Melindungi dengan tangannya. Melindungi dari pedang musuh. Melindungi dari tombaknya musuh. Melindungi dari panah-panah musuh dengan tangannya. Ada Talha Ibnu Ubaidillah radhiyallahu taala anhu dan itulah keutamaannya. Wa fihi aidan dan masih dalam sahih Muslim. Dari Abi Utsman An-Nahdi Qala lam yabqa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd tilka al-ayyam allati qatala fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam Gairat Talhah wa Sa'ad. Sungguh pada saat itu tidak tersisa bersama Rasulullah SAW ketika peperangan tersebut kecuali Talhah dan Sa'ad. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Wa fi sahihain dan dalam dua kitab sahih wal lafdhu li Muslim dari Jabir bin Abdullah qala nadaba Rasulullah SAW an-nasa yawm al-khandaq fantadaba Zubair ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل نبي حواري وحواري زبير sekarang keutamaan yang ketiga pertama keutamaan Sa'ad ibn Waqqas. Kedua keutamaan Talha. Sekarang keutamaan Zubair bin Al-Awam radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah SAW menawarkan maka yang maju adalah Zubair. Ana ya Rasulullah. Menawarkan pekerjaan, menawarkan tugas. Dalam jihad, Bismillah. dalam perang khandak. Sekali lagi menawarkan Ana ya Rasulullah. Zubair lagi. Sampai Rasulullah SAW berkata, sungguh setiap nabi punya hawari. Wahawari Zubair. Setiap nabi punya pengawal. Hawari adalah orang yang setia bersamanya, yang melindunginya, menjaganya. Hawariyun. Maka hawariku adalah Zubair radhiyallahu taala anhu. Dan beliau radhiyallahu taala anhu adalah yang terkenal pemberani dan mendidik anaknya untuk menjadi pemberani. Sehingga dia dalam perang membawa anaknya di depannya. Tangan satu memegang anaknya, tangan yang lain memegang pedangnya. Dengan mengatakan padanya, lihat bapakmu, bapakmu berperang. Sekali waktu ditaruh di bukit untuk melihat peperangan. Lihat anakku, bagaimana bapakmu berperang. Demikian mereka mendidik anak-anaknya untuk jihad fisabilillah. Likulli nabiin hawari. Setiap nabi punya hawari dan hawariku adalah Zubair. Maka kalau kalian ditanya siapa hawari Rasulullah SAW, Zubair bin Awam taala anhu. Wa fiha aydan 'an Zubair. Demikian pula diriwayatkan dari Zubair radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ya'ti Bani Quraidah fayatini bi khabarihim." Nabi menawarkan Siapa yang mau, siapa yang bisa mendatangi suku Bani Quraidah dan kemudian datangkan berita-berita tentang mereka. Fantolaktu. Kata Zubair, maka akulah berangkat. Falamma raja'tu jamali Rasulullah SAW. Maka ketika aku kembali membawa berita. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan bapaknya dan ibunya untukku. Qala fidaka abi wa ummi. Sebagai tebusan untukmu adalah bapakku dan ibuku. Rasulullah SAW mengumpulkan bapak dan ibunya. Sebagai tebusan untuk Zubair. radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini bukan bersumpah atas nama bapak dan ibu. Sekian banyak terjemahan menerjemahkan demi bapak dan ibuku. Itu kesalahan fatal. Kesalahan yang sangat fatal. Karena Rasulullah SAW tidak pernah bersumpah kecuali dengan nama Allah dan melarang kaum muslimin untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dengan nama bapak, nama ibu, nama siapa pun enggak boleh. Maka kalimat Bi abi anta wa ummi bukan maknanya demi bapak dan ibuku bukan, tetapi maknanya aku jamin engkau dengan bapak dan ibuku, aku tebus engkau dengan bapak dan ibuku, artinya engkau aku angkat tinggi-tinggi dan aku lebih mementingkan engkau daripada bapak dan ibuku sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sama dengan kalimat walladzi nafsi biyadih. Itu sumpah bukan dengan nama jiwaku atau aku bersumpah dengan jiwaku, bukan. Tapi bersumpah dengan nama Allah yang jiwaku ada di tangannya. Walladhi nafsi biyadih. Terjemahannya demi yang jiwaku ada di tangannya. yang demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Jangan sampai tergelincir menterjemahkan demi jiwaku yang ada di tangan Allah. Ada keliru. Bukan bersumpah dengan nama jiwa, tapi bersumpah dengan nama Allah, "Walladzi nafsi biyadih." Demi yang jiwaku ada di tangannya. Ini demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Wa fi sahihi Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna likulli ummatin aminan wa inna aminuna ayyatuhal ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah Kata Nabi, setiap umat memiliki seorang amin. Seorang kepercayaan. Maka kepercayaan kita, wahai ummah, adalah Abu Ubaidah ibn jarrah Sehingga dengan ucapan Rasulullah ini, Abu Ubaidah ibn jarrah dijuluki aminu hadihil ummah. Aminu hadihil ummah, kepercayaan umat ini. Sedangkan Zubair dijuluki hawari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi sahihaini an Hudzaifah bin al-Yaman qala jaa'a ahlu Najran ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqalu ya Rasulullah ib'ath إلينا aminan. فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين Qala fastashrafa lahan nas. Qala faba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah. Dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Tidak dilakukan kesahihannya. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, datang penduduk negeri Najran. Daerah Yaman sana. Datang kepada Nabi dan mereka meminta, "Ya Rasulullah, ib'ats ilaina Rajulan aminan. Ya Rasulullah utuslah kepada kami seseorang yang terpercaya. Amin. Maka Nabi menjawab. La ab'athanna ilaikum rajulan aminan haqqa amin. Aku akan kirimkan kepada kalian seseorang yang terpercaya dan benar-benar terpercaya. Maka penduduk Najran menunggu-nunggu. istasrafa maknanya melihat dari jauh. Siapa kira-kira yang datang? yang diutus kepada mereka. nas, maka manusia pun berupaya untuk mengetahui siapa yang datang. Ternyata datanglah Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Faba'atha Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Amin, haqqa amin. Pernah di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dalam peperangan jihad fisabilillah di Syam. Mereka membutuhkan bantuan. Maka Khalid bin Walid menulis surat radhiyallahu taala anhu kepada Amirul Mukminin meminta bantuan pasukan. Maka dikirimlah sebuah pasukan. Siapa yang dikirim? Bukan pasukan batalion atau satu peleton atau satu regu pun tidak. Satu orang yang dikirim. Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Aku sudah kirim bantuan untukmu. Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Satu orang. <laughs> Ikhwan Ibn azakumullah dan dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Khalid di sayap kanan, kemudian sahabat kanan di sayap kiri, dan Abu Ubaidah fil qalb, fil qalb di tengah Dipimpin oleh Abu Bakar Jarrah dan kemudian menang. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah keutamaan beberapa sahabat-sahabat dalam 10 al-mubasysyirin bil jannah.